Kita berharap mudah-mudahan nikmat yang kita dapati yang itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita jalankan sebagaimana mestinya. Untuk terus kita mengabdi menghamba kepada Allah dengan jalan yang benar. Kita ikuti nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati. Terlebih bulan Rabiul Awal baru saja berlalu bulan di mana dulu Nabi dilahirkan, bulan di mana sejarah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Al-Fil agar orang-orang Quraisy menerima nabi dan apa yang diseru olehnya. Allah menyampaikan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap tentara yang bergajah. Kisah di mana Rasulullah beberapa bulan setelah itu dilahirkan, tapi nyatanya orang Quraisy sendiri banyak yang tidak beriman. Maka marilah untuk kita senantiasa mensyukuri setiap apa yang diberikan oleh Allah. Kita gunakan untuk kebaikan, kita support kebenaran mudah-mudahan pada waktunya nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita sudah memiliki persiapan dan kita mudah-mudahan masuk dalam golongan hamba-hamba yang beruntung Allah Maha. Salawat dan salam kita serukan mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah dilimpahkan untuk junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad alaihi salatu afdalu taslim suri tauladan sekaligus panutan kita. Kita bermakmum pada beliau dengan sepenuh hati dan meragu sedikit pun untuk kita terus ingin menselaraskan bagaimana beragama kita sesuai dengan ajaran beliau. Mudah-mudahan beliau sekeluarga dan para sahabat mendapatkan yang terbaik di sisi Allah dan mudah-mudahan kita sebagai umat yang hidup penuh fitnah di akhir zaman ini diberikan kekuatan untuk bisa terus mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang-orang soleh terus mendekatkan diri kepada Allah di belakang orang-orang soleh dan mudah-mudahan telah kita dipersamakan oleh Allah dengan mereka salawatullahi wassalamu alaihi wa ta'ala anhum ajma'in amin Allahumma amin Bapak Ibu rahmatullah, kita berada di bab yang ke-13 dari kitab Aina Nahnu min Akhlaki Salaf, bagaimana teladan yang ada dalam kaum salaf terdahulu, potret kehidupan mereka dalam beragama niku berikut. Dan ini patut untuk kita ketahui dalam rangka kita ini menselaraskan apa yang harus kita lakukan dalam agama ini agar kita bisa mengikuti mereka. As-salafu wal jihad fisabilillah tentang teladan kaum salaf dalam urusan jihad. Sebagaimana kita ketahui jihad itu beragam, sebagaimana kita pelajari sudah ada dua kisah. Yang pertama disampaikan oleh Imam Muhammad bin Salamah sebagaimana dalam kitabnya Imam Dhabi Syiaru A'laminubala yaitu tentang orang yang saat itu berjihad dalam bin Malik bin Sinan An-Numairi yang kita kenal dengan panggilan suheb ar karena rambutnya itu pirang mirip dengan orang Romawi. Sampai kemudian Nabi memberikan sebuah apresiasi Robi Baik Aba Yahya. Pernikahan itu telah menguntungkan Abu Yahya. Kemudian turun firman Allah pada ayat 207 surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha amardatillah." Al-ayat. Di antaranya ada orang-orang yang rela menjual dan mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah yaitu adalah Suhaib Ar-Rumi itu sendiri radhiyallahu an kemudian mudahan Allah senantiasa meridhai beliau kita lihat yang ketiga silakan dibuka buku terjemahnya yang ketiga ada di halaman 123 kalau di kitab halaman 73. Ini mohon maaf kitabnya belum saya fotokan. Yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sifatus Sofwah. Kata beliau, Wakona Ibnul Jauzi Fitar jamati Sa'ad bin Khaisamah. Imam Ibnu Jauzi beliau menuturkan tentang biografi Sa'ad bin Khaisamah. Yukan Nababillah, berkunyah atau biasa dipanggil Abu Abdillah dan banyak ulama punya panggilan atau kunyah Abu Abdillah Ummu Abdillah juga ada. Kalau di Indonesia biasa ayahnya siapa, bapak Sinten, bapak Sinten sudah biasa. Apa tumitnya siapa? Ini dalam agama disebut dengan kun kunyah. Orang dulu itu memanggil orang lain dengan kunyah itu artinya takdim hormat. Misalkan saya punya anak barep namanya Fra, wah banyak Fra, berarti masakku. Tapi kalau mengkunyah diri sendiri ya boleh saja. Cuma biasanya dulu itu orang memanggil orang lain dengan kunyah itu dalam bentuk hormat atau ta'zim. Rasulullah Abdul Qasim misalkan. Abdullah bin Utsman yaitu Abu Bakar. Kunyahnya ya, seperti itu. Umar Abu Hafs. Kunyahnya ya, seperti seperti itu. Abu Abdillah yaitu Sa'ad bin Khaitamah ahadu nakbail ansor al isna asyar beliau ini salah satu dari dua belas tokoh kaum ansor Sa'ad bin Khaitamah ini salah satu dari dua belas tokoh kaum Ansor. al-Aqabat al Akhirah Ma'asabain. Beliau hadir ikut berbaikat akobah bersama 70-an orang. Bapak Ibu pernah ngaji baikat akobah? Baikat itu artinya sumpah setia, akobah itu satu tempat yang ada di Mina. Yang pertama itu diikuti oleh sedikit orang. Dan yang ikut itu adalah orang-orang Medina. Mereka adalah orang-orang Ansor. Kemudian gelombang keduanya lebih banyak hampir mendekati 100 itu. Mereka semua setia dengan poin-poin yang penting bahwasanya bila mana Nabi datang ke Madinah disambut dengan sepenuh hati, mengajak orang dari Mekah pun juga disambut sepenuh hati, akhirnya menjadilah hijrah bersatunya orang muhajirin dan orang ansor menjadi sahabat Nabi. Nah, itu berawal diantaranya dengan bayat akobah. Pertamanya diikuti person yang terbatas, keduanya puluhan orang hampir seratus. Jadi saat bin Khaitamah itu termasuk yang ikut dari bayat akobah yang kedua. Walamma nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas ila ghazwati Badrin khalalahu abuhu khaisama Ketika Rasul beranjak untuk perang Badar, ayah beliau khaisama ayahnya saat berkata, "Innahu labudda li akadina an yukima nah harus ada satu orang di antara kita yang tinggal di rumah. Dan perang Badar ini belum jihad wajib, Bapak Ibu. Karena itu ketidaksengajaan. Kira-kira yang jihad wajib dalam Islam itu perang apa? Tapi wong-wong saat ini ini berlebihan. Pemilu perang badar barang ngoten ini lucu. Ini perang badar antara antar hidup dan mati. Indonesia kedepannya ini bagaimana? Ternyata ceritanya perang badar. Kalau tidak pemilu diibaratkan pilpres itu perang Brontoyudo. Perang menurut agama yang itu itu. Perlebihan orang-orang sekarang. Eh, pemilu pilpres ini perang badar, kemudian pemilu lagi nanti perang apa malih. Jangan, perang itu pertumpahan darah. Jalan terakhir ketika tidak ada solusi. Pemilu itu sekedar kontestasi politik. Jangan sampai permusuhan. Ya, karena negara demokrasi itu ya seperti terus sampai seterusnya. Karena sistemnya seperti itu. Jangan kemudian dibuat perang-perang. Mari untuk kita ini belajar lapang dada, mari untuk kita ini jangan gampang berlebihan ketika menyikapi satu satu hal. Bapaknya saat Khaitamah yang bernama Khaitamah itu menyampaikan di antara kita harus ada yang tinggal. Ini mas perang Badar. Dan itu belum wajib jihad. Nabi tidak mewajibkan jihad. Jihad wajib itu baru perang Uhud kata ulama sejarah. Karena perang Badar itu banyak sahabat yang tertinggal dan Nabi tidak duga. Karena memang itu ketidaksengajaan. Nabi itu ingin mengambil barang orang-orang Mekah yang dibawa dari negeri Syam muatan seribu unta dikomandoi oleh Abu Sufyan. Tapi akhirnya tidak ketemu jalan. Lagi di Mekah sudah menyiapkan pasukan dengan berbagai macam kompor atau tambahan-tambahan dari mata-mata. Akhirnya Nabi ini mau nggak mau harus ikut mengangkat senjata. Sehingga tempat Badar yang berada di selatannya Madinah jauh dengan berpuluh bahkan beratus kilo sekitar 130-an kilo. Itu yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajak sahabatnya yang siap Tiga ratusan orang. Sedangkan Mekah seribuan orang. Sehingga tidak imbang. Tapi Allah memberikan kemenangan kemenangan. Kita kembali kepada ceritanya saat bin Khaitam. Selanjutnya, fa'afarani bil qurud wa qama ma'a nisa'ik. Fa'akhirni bil qurud wa qama Kata Faithamah, bapaknya saat itu, biarkan aku pergi, engkau tinggal saja di sini bersama keluarga nah. Fa'aba saat saat anaknya itu enggan, tidak mau, ingin ambil bagian bersama orang-orang mulia. Laukana, wakala laukana Zaidal jannah, afaktuka bihi, Bapak, kalau bukan karena urusan surga, aku akan mengalah. Kalau bukan karena urusan surga, saya tak di rumah. Tapi ini urusan surga, Pak. Saya berangkat. Orang dulu itu kalau jihad niatnya bulat. Orang sekarang belum tentu. Dan jihad juga tidak ada. Kalau ada paling baris ngoten kelilipan langsung mulai. Buktinya 17-an itu berat dilakukan, baris per baris dan yang lain sebagainya. Makanya banyak ya, banyak ungkapan-ungkapan di media sosial itu beratnya masuk angkatan bersenjata. Menjadi abdi negara itu tidak gampang. Kalau mentalnya itu masih tembril-tembril lebih baik mundur. Nek gampang nangisan apa wadulan wong kue tidak usah daftar katanya. Sehingga memang berat yang sampai tinggung kok barang. Maka mari kita lihat apa yang disampaikan oleh saat berikutnya. Inilah syahadata fi wajhihada. Masih kata beliau kepada bapaknya, aku sungguh mengharap mati syahid yang ada di hadapanmu ini Ini kata anak tersebut. Maka fastahama fakoraja sahma saat fakharaja fakutila bibadani. Dikatakan mereka pun berunding, ternyata nama saat yang keluar, maka saat pun berangkat, bapaknya tidak. Khaitama itu tinggal di rumah menjaga keluarga. Saat yang berangkat, akhirnya gugur. Fakuti Nabi Badr pas perang Badar gugur. Jadi salah satu korbannya itu adalah saat bin Khaitama. Nabi bidzalika Abu Bakar bin Abi Tohir, Kala barona Al-Jauhari. Dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi Abu Bakar bin Tohir mengisahkan hal tersebut pada kami Al-Jauhari bercerita. Ini jalur riwayatnya. Akbarona Ibnu Khaywah Ibnu Khaywah memberitahu kami Qala Barona Ibnu Ma'ruf Ibnu Ma'ruf memberitahu kami Qala Barona Ibnu Faham Ibnu Faham memberitahu mengabari kami Qala Barona Muhammad bin Sa'ad rahimahullah wa radiyaan Muhammad putra Sa'ad bin Khaisamah menyampaikan pada kami mudah-mudahan Allah meridhai beliau wa asyarana fi zumratihi wa zumrati ashabih Semoga Allah mengumpulkan kami kita semua bersamanya dan bersama para sahabat Nabi yang lain. Jadi si anak ini cerita tentang bapaknya, bapaknya sampai rela berundi dengan bapaknya atau dengan kakeknya yang cerita itu. Ternyata keinginannya betul, akhirnya dia memang yang bertekad bulat keluar tidak bisa dicegah kemudian syahid dalam perang Badar radhiyallahu an wa radhiyallahu ta'ala anhu ajmain. Mudah-mudahan Allah meridhai Sa'ad bin Khaythamah dan meridhai para sahabat. Orang sekarang belum tentu Bapak Ibu dalam masalah hantu begitu saling jongkok nih atau ngomongkan kajani dhisik. Ya, kadang loh masalah wudhu saja kancane dikon dhisik. Gitu betul. Sampai aneh, sampai aneh, sampai. Padahal wudhu ini masalah surga. Sholat misalkan sop pertama, kan aneh kondisi. Padahal sop pertama itu keutamaan. Sambil kita menjaga hati agar tidak riak untuk terus ikhlas. Bagi laki-laki keutamaan. Memang bagi perempuan yang paling belakang. Kecuali memang itu sudah dikapling, artinya ada tugas tertentu. Belakangnya imam yang layak untuk menjadi batal. Di sampingnya biasanya pengurus masjid, ya silahkan. Tapi sop pertama cara umum itu bebas. Kadang-kadang dan seterusnya. Ini tipe mental yang Indonesia. Apalagi kelihatannya itu di tanah suci nanti. Orang luar negeri serobot saja, sop ini harga mahal. Apalagi zaman sahabat, sekiranya harus berundi atau mereka itu di lotre berani mereka. Kita buatan, anu-anu dan seterusnya. Biasanya kita seperti seperti itu. Makanya Imam Ibnu at ilah As-Sakandari itu dalam kitab Hikam ketika akan Al-iktar bil ibadah Al-iktar bil ibadah Makruh Wa fi makruh Mengutamakan yang lain Untuk urusan ibadah Itu dimakruhkan Makanya jihad itu ya harus duluan Wudhu sholat itu ya harus duluan Tapi dalam urusan yang lain terpuji Dalam urusan duniawi terpuji Dalam hal makan Dalam hal apa dan seterusnya tapi dalam ibadah itu tidak terpuji atau makruh. Jelas ya? Baik, eh, Ibu jelas ya? Baik, kita lanjutkan berikutnya yang keempat. Disampaikan oleh Imam Dhabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Kata beliau, wa Sabit al-Bunani dari Sabit al-Bunani nanti ini rengan ini gurunya Hamad bin Salama Sabit al-Bunani ini muridnya Nas bin Malik Nas bin Malik ini muridnya buahnya sahabat Nabi yang usianya paling panjang beliau meninggalnya paling lama keluarganya paling banyak anaknya paling banyak hartanya sudah banyak Ya. Sabit Al-Bunani murid beliau, murid Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pernah didungakan kanjeng Nabi. Harta dan ilmu yang banyak dan doanya kanjeng Nabi tumus dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabit Al-Bunani menyampaikan An Ibni Abi Laila dari Ibnu Abi Laila Laila itu nama perempuan yang terkenal dalam sejarah itu Laila al-Amiriyah yang didani digandrungi oleh Majnun Laila. Nabi ini. Qais bin Mulawah. Qais bin Mulawah. Yang benar tuh Majnun Laila sing gendengi Laila, bukan Laila Majnun. Laila Majnun niku yang gila Laila. Ya. Disampaikan oleh Ibnu Abi Laila Anna bena Umi Maktum Kola Ibnu Umi Maktum namanya Abdullah Sahabat sekaligus muadzin Rasulullah Orangnya buta Ibnu Umi Maktum berkata Ay Rabbi anzil uzri Ya Allah Tuhanku turunkanlah maaf atas perbuatanku Beliau tidak ikut berjihad karena buta. Sering dikuasakan atau diberikan amanah mengurusi Medina ketika Nabi jihad karena buta. Makanya orang buta itu tidak wajib berjihad. Dan belilah kita ini diberikan oleh Allah penglihatan yang sempurna. Walaupun kadang belawur itu memang faktor U. Ya. Faktor, faktor U. Tapi paling tidak penglihatan kita ini terus kita jaga sebagai amanah nanti digunakan untuk tanggung jawab soalnya. Nanti mirip berita terkini. Beberapa waktu kemarin meninggal mufti kerajaan Saudi Arabia. Syekh Abdul Aziz Alu Syekh turunannya Syekh Muhammad Tamimi atau Syekh Muhammad Abdul Wahab. Beliau itu buta sama dengan gurunya Syekh Abdul Aziz bin Bas itu juga buta. Mufti sebelumnya, Syekh Muhammad Ibrahim Alusyek itu juga buta. Emang di Saudi Arabia itu semata-mata kontrak. Pejabatnya itu Al Amir. Ini adalah turunan dari Imam Muhammad bin Suud. Kalau pejabat agamanya itu -Syekh. Ini turunan dari Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti itu. Ya, kontraknya itu seakan seperti seperti itu. Nah, ini masih penggodokan mufti baru kelihatannya Syekh Soleh Humet Imam Zilkarom yang usianya sudah 85 tahun sejak 45 tahun mengimami Masjid Haram sampai sekarang seringnya mengimami sholat subuh ya. beliau juga termasuk sesepuh ada lagi ulama-ulama yang usianya di atas 90 tahun termasuk saya Soleh Fauzan 90 tahun tapi kelihatannya yang ini yang nanti mau menjadi Grand Mufti jabatan birokrasi mengepalai para ulama yang ada di tanah Arab Saudi. Ala kulen mudah-mudahan masalah. Jadi Syekh Soleh al itu buta. Ya, mohon maaf Syekh Abdul Aziz al itu buta. Gurunya juga buta, gurunya lagi juga buta. Buta itu tidak menjadi penghalang. Istilah cacat memang, tapi buta itu bagi orang soleh bukan cacat. Walaupun buta mereka apal Quran, apal hadis, ngerti kitab, mereka itu orang-orang so soleh. Saya bin Bas itu diantara keistimewaannya 20 tahun buta, Pak tapi sudah di luar kepala itu. Murid-muridnya itu membaca Fathul Bari yang puluh jilid karyanya Imam Ibnu Hajar. Itu yang mas eh, itu adalah Syekh bin Bas. Kadang ADW ini sudah sampai mendeleng kadang yang tidak paham Ini kelebihan ulama. Karamah mereka itu memang bukan menghilang. Memang bukan kebal, tidak mempan gaman. Tapi bisa jadi ilmunya itu adalah karamah. Ya, tinggal kalau dengan ini. Sudah bergerak wali, karomahnya yang perlu dipertajam. Wali apa? Wali murid. Ya, karomahnya yang perlu dipertajam. Baik, izin minum dulu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ibnu Mimatum Nabi berdoa, "Ya Rabbi anjil udri." Ya Allah, ya Tuhan, berikan maaf atas perbuatanku. Maka Allah menurunkan firman-Nya surat An-Nisa ayat 95. Enggak, disimak surat An-Nisa surat keberapa? Surat keempat ya. Ayat 95 Bapak Ibu. Anisa, ayat 95. Silahkan artinya yang keras membawa Allah berfirman, tidaklah sama antara orang beriman yang buruk atau yang tidak turut berperang tanpa mempunyai hukum atau halangan dengan orang yang berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang hidup, yaitu tidak yang tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik yaitu surga dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang hidup dengan pahala yang besar. Okay. Ayat 95 surat An-Nisa diturunkan kaitannya dengan munajatnya Ibnu Umi Maktum. Ini bisa jadi karomah beliau. Berdoa kemudian Allah menurunkan ayat. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ghairu ulil darari wal wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Artinya tidak sama orang beriman yang duduk tidak berjihad yang mereka tidak memiliki uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Tidak sama. Dan jihad itu sekarang terbuka lebar. Perang memang tidak ada, tapi dalam bentuk yang lain. Mari untuk kita sungguh-sungguh. Ya. Termasuk sulit jihad melawan hawa nafsu. Agar kita memiliki ilmu dan wawasan, agar kita kuat dalam amal, serta agar kita sabar dalam menularkan kebaikan. Ini perlu Fadzalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina daraja. Allah melebihkan nilai orang yang jihad dengan harta dan jiwa atas orang yang tidak beberapa derajat. Wa kullan wa'adallahu husna. Namun masing-masing Allah berikan kebaikan karena ada orang yang tidak jihad memiliki udur termasuk diantaranya Abdullah bin Maktum udurnya nopo buta. Ya. Karena pandangan itu salah satu syarat orang untuk bisa berperang. Ya. Pandangan itu salah satu syarat untuk orang bisa berperang. kersani nopo, perang kersani menang. Ya. Wafat faddalallahu mujahidin 'alal qa'idin ajran azimah Namun Allah melebihkan orang-orang yang jihad daripada orang-orang yang tidak itu dengan nilai yang besar. Kembali kepada kisahnya Abdullah bin Maktum bahwa ibu maka fakana ba'du yakzu wa yakul idfa'u ilal liwa fa inni a'mal astatiu anabir wa qimuni bainas saffain ya. disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi. Maka Beliau berkata, berkata Mohon maaf, disampaikan oleh Imam Dhabi. Ketika satu hari beliau berperang, beliau berkata, Berikan pada saya liwat. Itfa'u ilayya liwat. Berikan pada saya liwat. Liwat itu bendera. Ada liwat, ada royak royak itu bendera biasa, yang liwat ini bendera perang. Ya. Nah, kita benderanya merah putih. Dulu di zaman Rasul tulisannya la ilaha illallah. Tentang warnanya memang ada ulama menyebut putih, ada ulama menyebut hitam. Ya, dulu seperti itu. Ibnu Mimaktum meminta agar diberikan lima atau bendera perang. Karena aku, kata beliau, tidak bisa melihat sehingga tidak mungkin bisa melarikan diri. Dan dirikan aku di antara dua tubuh yang perang. Saking kuatnya niat dia beliau yang beliau sebenarnya dibolehkan untuk tidak berjihad karena memiliki udur, tapi beliau ingin keutamaan. Saya tak ikut jihad, tapi saya aktifkan bendera saja. Dudukkan saya di antara dua pasukan yang perang ini karena saya tidak bisa melarikan diri. Subhanallah, radhiyallahu Ya, ibaratnya niku jancik ten kan putu ri. Sak kena musuh langsung tewas lebih dijangkau oleh pasukan Islam maka selamat selamat. Dan Mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Ini tekadnya seorang Abdulmi Abdul. Dan bisa terkait dengan beliau banyak. Di antaranya dalam hadis sholat Imam Muslim tentang jemaah. Salat jemaah itu memang ulama silap sengketa mereka itu hukumnya itu bagaimana. Tapi yang menghimbau Imam Syafi'i, Sunan Muakatar, Imam Hambali, wajib itu diantara sebabnya adalah hadisnya Abdullah Maktum. Abdullah Maktum itu pernah kepada Nabi Sowan kemudian matur kata Isa. Ya Rasulullah, saya itu nggak punya penuntun. Rumahnya dengan masjid itu juga jauh. Apakah saya punya dispensasi atau udur untuk tidak hadir sholat? Maksudnya sholat di rumah saja. Maka para Rasul Rasulullah. Rasulullah memberikan keringanan. Ya, tidak apa-apa. Sebelum beliau pamit keluar dari rumah Nabi ditanya, Hal mau maunida, apakah kamu dengar adzan? Iya ya Rasul, wajib. Ya jawaban tekan ono, akhirnya nggak jadi lagi sholat di, di rumah. Ini saking juga perhatiannya Nabi, akhirnya beliau kemudian menjadi muadzin. Dan azannya Ibnu Maktum itu adalah azan malam membangunkan orang tahajud atau membangunkan orang makan sahur. Yang subuh itu adalah adanya Bilal bin Rabah. Jadi Ibnu Maktum itu adanya satu kali di waktu malam sebelum subuh kurang lebih satu jaman. Bilal itu adanya subuh dan sholat-sholat yang lain. Kalau di Mekah, tiga tahun Nabi mengangkat wajib namanya Abu Mahburah pemuda yang suaranya memang potensial ketika penaklukan Mekah di Mekah akhirnya digunakan untuk sholat dibersihkan dari penyembahan terhadap berhala maka Rasulullah juga ngimami bahkan Bilal Adzan kemudian naik di atas Ka'bah maka kemudian Rasulullah mengangkat Muadzin Ibnul Mahdumah ini disebutkan dalam kitab Bulughul Maram Muadzinnya Nabi itu tiga di Madinah dua di Mekah satu yang berikutnya besar Mas muatinya Gantian ya, gantian. Saya dulu tiga tahun jadi muadzin Mas Mondo. Yang paling berat muadzin subuh. Kalau sudah terkena fitnah subuhan ini namanya pondok ya. Pondok itu wis gam. Gam itu gerakan hati mubadin ya. Sembarang tiga Ya. Subuh ini tenggorokan rasanya tidak harus karuan ya. Tapi karena sudah menjadi tugas untuk anda saya adzan tiga tahun Alhamdulillah. Muadzin itu kalau 8 tahun dijamin surga. Dan muadzin itu di surga paling panjang lehernya, bukan cacat, tapi di, di situ jangkauan nikmat itu luas. Artinya seperti Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang bisa dan senang ada. Selanjutnya, yang kelima, disebutkan masih oleh Imam Dhadi dalam kitab Syiar A'lami Nubala. Kata beliau, Qala Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah berkata, ulama besar bersohor ini. Akhbarana Sabit. Sabit memberitahu kami. Artinya ya Sabit al-Bunani sebagaimana di nomor 4 sebelumnya tadi. Muridnya Anas bin Malik. An-nasilah kana fil Dulu silah pernah dalam satu perperangan atau pertempuran. Wa ma'ahu ibnu bersamanya putranya. Fakola maka berkata, Ay bunayya taqaddam. Wahai anakku majulah. Silah itu memerintahkan anaknya untuk ma maju. Maka fakotil hatta buka Berperanglah sampai aku dapat memasukkanmu dalam tanggunganmu Artinya berperanglah sampai kalau syahid ini menjadi jalananku. Ya. Berarti sukses pendidikan orang tua ketika mencetak anaknya menjadi generasi yang soli solih Kalau sekarang menjadi orang yang ahli sholat, ahli Quran, berbakti, bermanfaat dan yang lain sebagainya. Tapi standar soleh soleh ini sekarang menurun, betul ya. Dulu itu anak kecil ya wajib Quran, zaman ulama itu. Bahkan ada istilah utama lembaga pendidikan paling di orang tuanya sendiri itu yang bertanggung jawab. Kadang khatam Quran itu dengan orang tuanya langsung. Zaman saat ini ini gede kadang saya ikro, tapi buat apa? Timbang gak belas gitu. Tapi sekarang itu untuk kategori soli solika ini, sholat itu saja sudah seneng. Apalagi bisa ngaji, bisa baca. Kemudian mana-mana pamit dan ngaji yang sepah serta rajin belajar ini soli solika. Zaman dulu harus alim soli solika. Ya, zaman sekarang standar menu menurun. Zaman sekarang standar menurun. Mudah-mudahan Allah memberikan untuk kita Rabbana ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka fahamilah faqatala hatta kutila maka sang anak pun maju dan berperang sampai mati terbunuh yaitu syahid. Summa taqaddama silah fakutilah. Bapaknya pun yang bernama Silah itu akhirnya maju sendiri dan berperang. Kemudian juga syahid terbunuh. an nisa indam ra'atihi mu'adah maka kaum wanita pun berkumpul di sisi istrinya. Istrinya Sila itu namanya muadzan. Istrinya Sila itu namanya muadzan. Ditinggal meninggal atau mati syahid, suami sekaligus anak. Kita tidak seperti itu, artinya kehilangan itu jarang sekali. Kehilangan itu jarang. Dulu sering, zaman perang itu sering. Maka ketika para wanita tadi berkumpul, fakolat marhaban in kuntunna jitunna ni anni annani wa in kuntunna jitunna li ghairi dzalika farjina. Kata Muadzah, selamat datang. Kuucapkan bila kalian datang untuk memberi ucapan selamat padaku. Saya ini tidak apa-apa, suami saya sahid dan anak saya sahid. Tapi kalau, kalau kalian datang hanya untuk tujuan lain, misalkan bila sungkawa, maka pulang saja kalian. Sehingga patah betul lagi yang lain. Mendukung, mensupport keluarganya untuk berjihad dalam rangka membela agama. Ya, dalam rangka ini. Karena itu para wanita muslimah solika itu maka wajib untuk mendukung keluarganya ini dalam kebaikan. Suami yang berbakti pada orang tuanya ya wajib didukung. Nanti jenengan punya putra juga seperti itu, istrinya akan mendukung. Ya. Kadang wong lanang ini ndak imai di doa istri teror. Kapan mulai suwe ya, Kapan mulai suwe? Ya, ya, Padahal hari-harinya juga bersama dengan istri istrinya. Nanti akan nurun anak. Ya, akan nurun anak. anak. Maka ini perlu untuk kita dukung, kita dukung. Ya, cuma bapak-bapak begitu, kalau pamit berbuat baik ya yang lurus. Ibarat orang dulu pamit jihad modal tenang. Kan ini nggak jarang tentu. Pamit ngaji kadang diratakan ya masjid. Iya. Pamit mae kadang yang menggok Namanya orang. Ya. Saya itu sering menangani keluarga yang bermasalah. Padahal gue buat senang. Kalau ada pernikahan, kemudian minta nomor saya, setelah itu tidak pernah hubungan, saya senang. dari bahagia. Tapi lihat saat Ustaz, nanti bisa ketemu ngaji di mana atau dan seterusnya berarti ini masalah repot saya mananya. Ya, dan masalah sekarang itu rawan, utamanya persinggahan. Ada orang itu repot saya. Dia punya subhat istilahnya. Berzina itu dia menganggap dosa tapi nggak apa-apa soalnya nggak sirik Wah repot saya juga. Dia mau ngaji, bujuni wis muntah-muntah saya. Ustaz ini jangan kalah dengan jamaah. Saya bilang dosa tapi kan nggak syirik Ustaz. Sudah saya dalili ayat 68 surat Al-Furqan. Wa al-dali dalika yang atama. Orang kalau syirik, orang kalau membunuh, orang kalau berzina ya dosanya besar. Tapi tetap nggak berkemih. Akhirnya kalau ini penyakit. Ya mungkin sama nganggap begitu, tapi lek kena penyakit mulai bojo, orang-orang kan beramsumsi sing lanang celuka gitu. Ayo berapa kali sama jajan? mbak sapa ae dan seterusnya. Baru kemudian takut gemetar. Oh, sanduk saya tidak. Apakah saya harus cek untuk duit cek oleh orang yang usah? Pokoknya sampai bojone kena apa-apa gara-gara saman positif, orang-orang kan berasumsi yang larang keluar. Takut akhirnya. Tobat. Ya, suruh nangis. Tobat teman, tobat wedi. Ya, dengan dosa tidak pakai wedi, tapi dengan penyakit wedi. Ya, ngaji besok kok teman, bahkan tidak usah Betul? Ya. ini tenang. Akhirnya saya menang. Ya usah kalau kalah ya. ini penyakit punisannya. Ada yang seperti itu. Subhat itu namanya. Maka kuat-kuatkan iman kita ya. mudah Kita pula wanita yang pamit ngaji ya. Ternyata ketemu mantannya. Ya, jadi masalah. Ngaji mbak sopo Mbak usah aku. Ternyata saya juga nggak kenal siapa yang mana. Ternyata ketemu mantan. Ya. Ya, maka mari untuk kita ini punya murokobah, selalu merawasi dia, selalu merasa diawasi oleh Allah, sebagaimana dulu kita pernah ngaji. Orang yang seperti itu imannya kuat, tauhidnya kokoh. Insya Allah orang yang seperti itu adalah orang yang selalu dalam perlindungan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, Norbin Nomor 6 Dikutip dalam kitab Bapak Ibu Rahmatullah yang ke-6 kisah sebagaimana disampaikan masih oleh Imam Dhabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Ubala. Dari Asma putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Asma ini saudari beda ibu dengan Aisyah. Ini berarti kalian yang Nabi Ibe. Ya, Asma. Ada lagi Asma yang istrinya Abu Bakar. Jadi asma itu banyak. Asma itu banyak. Dan sekarang digunakan nama perempuan. Ismun satu lalu banyak asma. Asma ini biasa nama perempuan. Kata asma, lama tawajah Nabi min Mekah, hamilah Abu Bakar ma'ahu jamin malihi khamsata alaf au sitata alaf. Ketika Rasulullah berangkat hijrah dari Mekah, ya saat itu umur Nabi sekitar 53 tahun. Tahun pertama hijriah yang menetapkan dengan hijrahnya Nabi itu ya Umar bin Khattab. Ya. Nabi sudah tidak muda lagi. Asma ini bercerita karena pelaku sejarah satu paham betul. Dan Asma nanti itu wanita pertama yang melahirkan anak dari kalangan muhajirin setelah hijrah Abdullah bin Zubair Asma ini istrinya Zubair bin Awam umurnya panjang Asma ini. ya. kata Asma Abu Bakar ketika diajak hijrah oleh Nabi membawa seluruh harta benda, yakni sekitar 5.000 atau 6.000 dinar. Banyak sekali. Satu dinar itu kepingan emas. Niki 5 sampai 6.000. Karena Abu Bakar itu saudara. Maka kata beliau, Fatani jadi Abu Kuhafa Wakat Amia, Maka kakekku Yaitu abahnya Abu Bakar Abu Bakar namanya Abdullah Abahnya itu namanya Abu Kuhafa Itu namanya Usman Ya kan Tambahin Orang-orang diterjemah biar tahu sejarahnya. Namanya Usman, Kakek saya yaitu Abu Kuhafah datang. Ya. Beliau saat itu telah sepuh dan buta. Fakola kemudian berkata, Inna haga qad fajakum bimalihi wa nafsih. Kata kakek, lelaki ini yaitu Bapak Munak Abu Bakar maksudnya telah menyakiti kalian dengan harta dan jiwanya. Maksudnya semuanya kau dibawa. Ya. Maka fakultu kata Asma kala kotaro kalana khairan kafiron tidak kakek. Ayah sudah meninggalkan banyak meninggalkan banyak lagi baik untuk kami maka Famitu ilah jar faj'altuhunna fi kawatil bait wa ghadaitu 'alaiha bi taub summa khattu bi yadi wa wada'tuha 'ala thawb fakultu hadza taraka lana faqala amma ittaraka lakum hadza subhanallah niki seninya orang hidup dalam iman. Dengan simak. ayo, dengan simak. Ketika kakeknya sudah buta ngomong, bapakmu janggarai sorok keluarga. Artinya hartanya dibawa semua. Kata Asma tadi, tidak wahai kakek, sama sekali tidak. Bapak itu telah meninggalkan kebaikan yang banyak untuk kami. Kemudian Asma segera mengumpulkan batu, menaruh di lubang angin rumah dan dibungkus dengan kain. Batu ini wadah. Kemudian dikatakan pada kakeknya, ini yang ditinggalkan bapak untuk kami. Ia berujar, yaitu Abu Guapa. Kalau ini semua yang dia tinggalkan untuk kalian, maka sungguh dia baik sekali. Padahal buatan dinar, tapi nopo? Waduh. Makanya kadang seorang istri itu kalau pada orang tuanya berusaha untuk menutupi rahasia rumah tangganya. Gimana untuk bojomu alhamdulillah padahal kadang nggih rotok naudzubillah. Nggih, padahal kadang rotok naudzubi, naudzubillah. Dikuat-kuatan. Yang nggak boleh itu saingan dengan tonggo. Bojone ra kok apa-apa ngaku tukokne sembarang kali. Dalam rangka sombong gak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ada larangannya. Tapi kalau untuk keluarga dalam rangka tadi itu seninya rumah tangga silahkan Karena orang itu relatif. Dan tipe wanita solika itu pandai menjaga harkat martabat dan kehormatan suaminya di tengah kaumnya, di tengah keluarganya. Karena hubungan rumah tangga itu rentan. Dan suami itu tidak semuanya sama pendapatannya. Aktivitasnya pun berbeda. Biar dok kabar bojomu alhamdulillah. ini alhamdulillah liwat cekap katal dia kurang-kurang. Dia kurang-kurang sampai tambal sulam kadang kula nyambi-nyambi seorang cukup. Kok kaya gak wong liya pun biar nabi karo ya malah kabar bahaya seperti ini. Sehingga mari untuk kita hindari pergaulan yang berlebihan apalagi termasuk sebagian orang itu hobi ikut campur rumah tangga orang lain. Jangan mengukur orang lain dengan dirinya ini salah apa. Ya. Ada orang begini-begini yang itu masih belum. Nanti orang itu akan ngenes lah ya, sembrono ini kok ini jangan. Oleh karena itu reuni, arisan, kumpul keluarga, kumpul alumni dan lain sebagainya untuk kita tinggal rasa dan menghormati kalau ada kita membantu kalau tidak jangan banding-bandingkan dan jangan banyak cerita kesuksesan kadang ini malah menyakiti orang lain ya. bukan konten loh ini asli ini ya. kadang seperti itu malah menyakiti orang Orang itu biasa itu lebih baik, lebih baik. Padahal perempuan dia biasa. Selanjutnya, nomor tadi Tujuh. Ya, nomor tujuh. Ayo. Ya. Silakan dicek di terjemah halaman 125 masih disebutkan oleh Imam Babi dalam kitabnya Syiar A'lamin Kata beliau dari Asim bin Bahdalah. Kemudian An Abi Wa'il dari Abu Wa'il. Azunukal. Abu Wa'il kurang lebih berkata kata Asim. Lama khadarat dan al-wafat ketika ajal mendatangi Khalid Siapa yang dimaksud Khalid ini? Khalid bin Walid. Saifullah Maslul. Ya, panglima perang terkenal. Masuk Islam sekitar tahun 6 Hijrah. Ya, berarti sekitar hampir 20 tahun Nabi dakwah baru masuk Islam. Memang berat dulu orang masuk Islam. Khalid kalau perang menang, Nabi pernah kalah dalam perang Uhud. Kok masuk Islam kan ya ada gengsi. Tapi hidayahnya memang mahal. Ya. Oleh karena itu kita kalau sudah Islam tidak perlu kita mikir kita siapa, kita punya apa dan bagaimana. Pokoknya kita taslim berserah pada agama Karena semuanya nanti tidak ada gunanya. Ketika akhir hayat tiba itu semuanya tidak ada gunanya. Nama baik, pangkat, jabatan, kemudian gelar, harta dan lain sebagainya tidak ada gunanya. Ya, tidak ada guna gunanya. Dalam kubur tanya kan ditanya tentang Allah, tentang agama, tentang Nabi. Tidak akan kita ditanya, biar anak isopo, untuk apa kamu? Tidak ada pernah seperti Ini yang perlu dipahami oleh setiap hamba. Ketika kematian mendatangi Khalid bin Walid, kala ya. maka beliau berkata, Lakat talabtul qatla madhanahu falam yukat terli illa an amuta ala firasyi kata Khalid bin Walid sungguh aku telah berperang dengan harapan aku mati syahid jadi beliau ini perangnya ini sampai berpuluh-puluh kali lukanya ini tidak terhitung di sekujur tubuhnya adalah dewi ini kena kenal pot eling biar kelas biro ya dinopo dan seterusnya. Saya pernah kena kenal pot itu hari Rabu habis ngaji di gunungannya. Tumbas sate ini kan si unik. Dan sate nyelempet kok nggak payu lo tumbas. Kalau oh, ini kan seneng sing unik-unik. Dan ya, lek payu ini kebaikan. Si sate di ya. Kemudian saya makan. Tempatnya itu medun. Saya jangka kaki kanan mau apa itu kan jaga miring kiri. Saya mau turun kanan. Kepelenyok kenal pot larane setengah mati nih sebelah kanan. Tidak ya. saya ubati apa-apa kita. Ya. kapal Rasul Sampai ngaji-ngaji sepekan baru waras seperti itulah. Pernah saya seperti itu. Ya. Kita ini kenapa begitu ingatnya selamanya. Khalid ini sampai lupa perang dengan siapa saja, lukanya berapa banyak lupa. Ya. Kata Khalid, Aku telah berperang dengan harapan syahid, namun rupanya tidak ditakdirkan bagiku kecuali mati di atas kasur. Matinya di rumah, tidak dalam perang. Tapi itu sudah ada hikmah. Kalau Khalid Saifullah pedang Allah mati perang, berarti pedang Allah ini tidak sakral itu kan? Makanya meninggalnya itu di rumah. Tapi pahala syahid itu di mana saja. Karena permohonan yang tulus, matinya pun tetap syahid. Makanya kata ulama, khusul khotimah itu bukan hanya syahid Husnul khotimah ini bukan hanya dengan tanda-tanda itu, tapi orang di atas tauhid ini husnul khotimah. Jelas ya? Orang tauhid ini mahal. Orang meninggal dengan iman itu sudah husnul khotimah insyaallah. Ya, ini yang kita harapkan Walatamutun tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perkataan Syekh Muhammad Taibin. Imam Ibn Taibin menyatakan demikian. Orang meninggal dalam iman dengan tauhid itu sudah husnul khotimah. Selanjutnya, wa ma min amali syai'un arja indi ba'da tauhid min lailatin batuha wa ana mutatarisin wasama Tuhan ini tan nanta dirusubha atta nuhira al kufar. Masih kata beliau, tidak ada amalan yang kuharap paling besar nilainya di sisi Allah setelah tauhid. Sahabat itu paham. Setelah tahu tauhid. Nah, tauhid itu godaannya berat. Makanya Khalid itu diantara kekuatan imannya ketika masuk Islam terus diajak beberapa waktu setelah itu oleh Nabi menaklukkan Mekah. Mekah itu untuk patuh. Setelah itu Khalid diperintah Nabi untuk mensteril berhala di wilayah Mekah. Termasuk berhala, berhala yang besar namanya Latah milik satu kaum dihancurkan oleh Khalid bin Walid. Auket kan gitu. ini. Mungkin Dewi ada barang nyeni kayak usianya lama begitu ya. iman itu tidak? Eman eh, nih. Bahkan ketika ada peristiwa Bayatul Ridwan yang Rasulullah tidak jadi haji, maka di situ ada peristiwa bayian Nah itu kemudian tumbuh pohon. Oleh Umar bin Khattab, Sayyidina Umar ditebang agar tidak dianggap mistis oleh orang-orang. Ditebang. Mungkin saya enten di cangkok. Buat koper kalau salah. Pohon akobah. Ya. Namun eh, maaf pohon bayat itu. Jadi sendiri. Oleh Umar kita ditebang. Dan dulu menjaga tauhid itu berat karena orang-orang masih hadis ahli bin jahiliyah lagi tuntas dari jahiliyah. Ya, lagi tuntas dari jahiliyah. Jadi Khalid bin Walid Hakim menyampaikan tidak ada amalan yang paling mengharap besar nilainya di sisi Allah setelah tauhid selain yang terjadi di satu malam. Napa niku belum berkisah. Berjaga-jaga dengan tameng di tangan di bawah naungan langit malam. Jadi tidak tidur ribet sambil menanti datangnya waktu subuh sehingga kami bisa menyerang orang-orang kafir. Sampai seperti itu. Sumakal kemudian berkata, Idam itu banduru ilasilaki wa farasi. Apabila aku meninggal nanti, lihatlah senjata dan kudaku. Fajanuhu iddat fisabilillah Jadikanlah semuanya sebagai perlengkapan jihad di jalan Allah. Jadi diwariskan oleh Khalid bin Walid untuk berjihad, dibahkan untuk agama. Ya, dibahkan untuk ada agama. Bekas perjuangan beliau untuk berjihad. Maka falamma tuwfiya kharaja Umar ala janazatihi. Ketika Khalid bin Walid meninggal dunia, Umar beliau yang turut memikul jenazahnya. Jadi Khalid ini dijadikan panglima oleh Nabi, diteruskan oleh Abu Bakar ketika Umar di lorong. Yang diangkat Sinan Abu Baidah bin Jarrah. Tapi dulu sahabat ini ya tidak ada sengketa. Saat ini lek lorok-lorokan jabatan ribut, mira mungkin. Ya. Ribut. Majelis taklim yang ribut, masjid bisa ribut, iya, biar Dulu tidak. Tapi ya tetap berjihad boleh. Umar ini ada maksud melorot itu di antara nanti kalau mati jihad tidak saya pulang masuk lagi. Ya, sehingga meninggalnya di rumah. Dan Umar juga tidak punya masalah. Khalid tetap ke rumah. Umar juga sayang. Dan Umar tidak ingin menyakralkan Khalid. Oleh dengan Khalid mesti menang ya tidak. Hanya lantaran saja. Kemenangan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau terus-terusan Khalid menua, tidak mau jihad, akhirnya umat ini lemah. Sudah tidak ada Khalid. Makanya kadang tim kesebelasan sepak bola gonta ganti pelatih. Ya mungkin tujuannya biar tidak mensakralkan pelatih, tapi ada tim gonta ganti yang nggak menang lagi. Kita dukung Deltras yang agar menang nanti. Cinta tanah air kita ini. Ya. Ini pun kabar Deltras Liga berapa? Liga 1 belum ya. Liga 4 dari kabarnya. Saatnya ini. Maka ketika Khalid meninggal dunia, umat yang turut mengusung atau memikul jenazahnya. Fadzakara qaulahu Umar ingat ucapan atau pesan Khalid bin Walid. Ma ala alil walid an yasfahna ala Khalid min dumu'ihinna malam yakun naka'an awlak laklaqah. Umar melontarkan ucapan tidak ada salahnya kalau sanak famili atau kerabatnya Khalid membasahinya dengan air mata asal tidak sampai meraung-raung dan merobek-robek pakaian. Boleh kalian ikutun dengan kematian Khalid bin Walid, tapi jangan berlebihan. Dikatakan oleh ulama, laklakoh itu artinya adalah asal syadid al-mutarib Wan naqa raf'us saut wa jib. Kata para ulama, nake itu artinya adalah berteriak-teriak dengan suara keras dan merusak saku baju. Adapun laklako itu artinya adalah suara yang kenceng dan keras yang tidak karu Dan ini alat Ini semuanya bagian dari daripada niatan umrah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi karena dilarang oleh agama dilarang. dilarang. Umat hanya menyampaikan seperti tadi betapa berharga dan luar biasanya kolid baik di mata umat, baik di mata keluarga atau di mata kawan atau sejawat sejawat. dan mudah dan Allah meridhai para sahabat Bapak Ibu sekalian, satu lagi kita tambahi kisah masih dalam kitab Syiar Alam Minubala Imam Dhabi yang ke-8 dari Ibnu Uyainah yaitu Sufyan bin Uyainah. Kata beliau Ani bin Abi Khalid dari Ibnu Abi Khalid An Maulali Ali Khalid bin Walid dari bekas budaknya Khalid bin Walid. Kenapa bekas budak ini, anak Khalid dan kola satu ketika Khalid bin Walid berkata, Khalid bin Walid berkata, berkata Mamin laylatin yuda ilayya fiha arusun ana laha mukibun ahabbu ilayya au ahabba ilayya min laylatin syadidatil baratih wa kathiratil jalibi bi syariyatin usabbihu fihal adu artinya Khalid bin Walid berkata itu tidaklah malam di mana aku dianugerahi bulan madu yang aku sukai artinya rasanya seperti mantenan yang lebih aku sukai daripada malam yang dingin membeku yang penuh dengan salju di tengah pasukan yang menunggu pagi untuk menyerang musuh. Saking cinta takdim dan totalitasnya beliau dalam berji, berjihad. Sehingga beliau ini seakan-akan adalah simbol jihad. Radiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoi Khalid bin Walid. Sahabat yang sangat ulung masuk Islam dalam waktu 20 tahun setelah Nabi berdakwah tiga tahunan bersama Rasul atau ya sekitar itu. Kemudian dengan Abu Bakar tiga tahunan, dengan Umar tidak sampai masa beliau sepuluh tahun habis. Artinya tidak sampai dua dekade beliau ini mengangkat senjata tapi sampai hari ini namanya harum karena dengan ketulusan, keikhlasan serta perjuangan yang tidak sedikit. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau dan memberikan kepada kita kesempatan yang di depan mata kita untuk kita mengalahkan nafsu dan hal yang tidak patut untuk kita kedepankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang ahli jihad. Amin Allahumma amin. Dari kami, Bapak Ibu, satu jam lebih lima menit kita sudah berbincang. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan menjadi kebaikan dan pahala. Bila mana ada yang disampaikan atau ditanyakan kami persilahkan bila tidak cukup kita usaikan wallahu taala alam Ya, moga Ya. Nggih, apa? Sulit pertanyaan ini, soalnya pertanyaan batin Memang di zaman Nabi itu tidak ada yang aling ngaling Orang beriman tulus itu kata. Hanya orang munafik yang minggir. Faktornya banyak karena memang di tempat tarbiyah atau didikan Nabi dengan tauhid di Mekah 13 tahun itu buatan waktu yang singkat. Selain itu, ya memang faktor Nabi sendiri. Adanya beliau di tengah umat itu menjadi nilai plus. Kemudian zaman berlalu semangat itu masih ada. Semangat itu masih masih ada. Kemudian zaman berlalu dan berlalu semangat itu semakin berkurang. Kemudian bagaimana itu kok bisa Yang pertama ya dengan tauhid yang jelas. Kalau zaman Nabi, beliau yang langsung menghimbau ada ayat, ada sabda-sabda beliau. Kalau zaman sekarang dibutuhkan ilmu. Ya. Jihad ini di persimpangan jalan. Kelompok luar mendiskreditkan orang Islam yang tidak paham fikih bisa salah kaprah dan yang lain sebagainya. Sehingga jihad ini perlu ditulis sehingga banyak ulama mengkarya tentang jihad mendudukkannya dan berlaku sampai hari kiamat. Selama itu memang kondisinya menuntut itu. Dan itu ada syarat-syaratnya agar tidak salah langkah. Dan umat Islam juga wajib membaca kisah perjuangan. Di antaranya tentang peperangan-peperangan zaman dulu. Ya, di antaranya tentang peperangan-peperangan zaman dulu. Kemudian kisah-kisah jihadnya orang terdahulu termasuk dalam kitab seperti ini. Termasuk janji agama bagi para mujahidin itu nopo dan sebagainya. Termasuk ada ancaman atau minimal celaan bagi orang yang mangkir. Ya, ini pun nopo dan seterusnya ini perlu. Sehingga kita menjadi orang Islam itu mujahid tapi dalam potensi atau dalam kesempatannya. Tidak seluruhnya angkat perang. Ya, ada macam-macam. Bahkan dalam siap pun ada yang ditinggalkan oleh Nabi. diantaranya untuk mengajari atau untuk urusan tertentu di luar tersebut. Contoh nih, nah ini bahasanya belajar mengajar media. Allah berfirman pada surat atau bah yang simak itu surat atau bah Surat ke sembilan ayat seratus dua 122. Ngaji ngata ini mudah-mudahan nilainya jihad. Tapi jangan ditulis di poster Hadilah jihad pada Isa dan seterusnya. Nanti repot. Atau ditanya keluarganya. Nanti toh Pak, kalau agak mangkat Arab Isa Arab jihad yang guduran ya salah. Surat atau bayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah. Wa makanal mu'minuna lianfiru kafa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja ilaihim la'allahum yahdarun monggo artinya dan tidak sepatutnya orang-orang itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka? dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Yeah. Nah, ini diantaranya. Mudah-mudahan kita ini tetap dalam keimanan mengerti tentang nilai keutamaan dan balasan bagi para mujahidin serta ancaman dan celaan bagi orang-orang yang mangkir daripada. Oleh karena itu Nabi itu pernah bersabda, Rasul amri al-islamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Induk segala urusan ini Islam. Sehingga dengan Islam kita syahadat itu ya semuanya baik. Tanpa itu nggak akan diterima oleh Allah. Wa amudu sholat rukun atau tiang ini sholat. Sehingga agama ini kalau nggak ada ibadah sholatnya ambruk. Ya. Wazir watu sana mil jihad. Punuknya, puncaknya itu jihad. Ini yang paling sulit. Ya, watu sanam itu Sana itu artinya kalau unta itu ada. Itu adalah jihad, ini yang paling sulit. Ya, ini yang paling sulit. Dan perempuan ada jihad, haji umroh itu jihad. Perempuannya ada jihad, haji umroh itu jihad. Wallahu ta'ala. Sambut. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kami aturkan jazakumullah khairan sekaligus walakum minkum. Salam untuk keluarga, mudah-mudahan sehat selalu dan tambah istiqomah. Mari kita akhirkan majelis dengan baca doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.